Bismillahirrahmanirrahim. Wal tu rabi'ata asyrota utawi makalah kang kaping 14. Wal maqalatu te makalah rabi'ata asyrota kang kaping 14. An ba'dil hukama sanin jiro piro ahli hikmah. Ahli ilmu neati ayat tiba ilmu lubi tegese pira-pira dokter ati topik jama'i tiba. wa hum utai tiba ilmu qulub wal auliya ibu piro-piro wali. Mantawah hama anna lahu waliyan awla minallah ma'rifat ma'rifatuhu Mante tesapane wong tawahhama iku nyangka nyongko man. atau merasa anna lahu saat temenai iku kedeman walian ono penolong. Kekasih atau penolong. Aula ingkang luweh parek minawahi banding Allah. Ana wong ngrasa nak tertolong kelawan liyane Allah, cek dhuwit, cek pangkat, ini liyane Allah. Iku berarti kolat ku sidik banget apa Ma'rifat, wa apa Ma'rifat teman, billahi lan Allah. Wal makna uti ini ku ngene, man tisapani wong dona nyong sapa anna lahu saat temne iku deman nasiron Ono penolong akroba kang luwe parek minawa dibanding Allah. Wa aksaran luwih akeh apane nusrotan apane oleh nulungi minggu dibanding Allah. Fa innahu maka saat temne man Kulam ya arif itu ora ngerti sapa man. Fa innahu maka sak temne man Ikulam ya arif itu ora ngerti sapa Allah taala yang Allah taala. Waman tisapane wong tawahama iku nyangka sapa man. Anna lagu saat temene iku kedeman aduan ono musuh. Ada kang luwe musuhi. Wong sing nyongko duwe musuh sing luwih ekstrim nafsi dibanding awak dhewe man. Nafsune man. Kala tiku berarti sidi opo ma'rifatuhu opo ma'rifai wong binafsihi pawan nafsu man. Wong sing ngira dhe musuh wong liya sing luwih canggih tinimbang awake dhewe. Padahal hakikate musuh terberat ku awake dhewe. Iku berarti kolat iku sithik. Apa ma'rifatuhu apa pengetahuane man dinafsihi lawan awak dhewe ne utawa kelawan nafsu Ai wa man eh, tegese uti sapane wong dunya iku nyangka sapa man analah sak iku dhewe man aduan ana musuh akwa ingkang luwih kuat min nafsihi dibanding awak dhewe neman. Nafsu iku siji al ammarati yaiku nafsu sing banget tukang perintah elek. Ammarah iku sangka kata amir banget ngongkone elek. Walawama lan nafsu sing banget tukang protes. Jadi kata laumun, laumun itu nak isim fa'ile laim, nak di sifat nung balagho lawama banget protes. Uang sing nyangka ana wong liya luwih dadi musuh dibanding nafsune dewe. Sing sifatnya nafsu ini banget mongkon eleke, banget akeh protesi. Fa Inahu mongko saat temen man ulam ya'rif, iku ngerti sopeman. Pak Fa innahu mongko sak temne man ulam ya'rif. Iku ngerti sopeman nafsa nafsahu ing awak dhewe man, nafsahu ing awak dhewe man kok ing nafsune man. Boni iku boni iku jelas ya. Jadi alamatnya wong ngerti pangeran niku bayang noning dunia umur dia ini be Allah toh. Ya dia ini be Allah Kemudian yang paling kebutuhan pokok ya kalian pangeran buat kalian ini itu tiang marifat. Tapi nak ono wong ngerti nyongko nyongko tok rasa nganti yakin nyongko tok nak ono barang penting ini Allah. Sing luwe parak iso nulung gitu. Itu berarti orang ngerti Allah belas. Jadi ya, wow, bolak-balik kula matur gitu. Nah, cara ilmu hakikat tuh ngitungnya ngeten gitu. Barang nak kadung wujud itu dadekno pikiran. Mulane sementing wujud sih. Bolak-balik ini malih, ini rumah rungono Hikmah tenggene kitab mana nih ilmu hati. Enak teng Jawa Timur hikmah itu ilmu jadi. Mulane gitu. Akeh kiai itu mereka bulat-bulat di Mas Kanjeng kok jadi kiai. Kemana nih hikmah niku ilmu nopo? Eh, hikmah itu maknanya itu atib bail kulub. Jadi ahli hikmah berarti ahli dokter ati. Nah, itu santri-santri lah yo agak yang bidol. Udah ceroboh kang, bersyariat gus. Pengaji apa? Hikmah. Jumlah mana nih ngaji apa? Mana udah melarat lo syukur. Cuman <laughs> boleh ate boleh keris, gunung bidol, muka, muka ada muka gunung boleh. Kalau di konco untuk keris ke Gunung Budak, saat ini melarat era karuan. <laughs> Ya, rontok anu, tapi ya, mun rondo ulo seneng Kan gue berarti kulo ora iso malah seneng kayak gendeng kok. Yang gue cari gue ilmu nopo? Hikmah. Hikmah itu ilmu sing jadi tambane ati iku hikmah. Iku kula baleni mati. Setan iku carane godho iku barang diwujud nasi. Nah, wujud terus mbak penting. Nama kepenting kadang sing sepele, sepelekno iku barang sing banget penting. Jadi Allah panah gue taala dan sing banget penting. Misalnya kau liwat jembatan sing kokoh, misalnya jembatan tempel misalnya antara nih Magelang Yogyakarta Terus mobilnya misalnya liwat. Mesti pikiran pertama kowe bisa liwat berdua mobilnya canggih. Gara-gara mobil wanyar normal aku bisa lewat Umpama kue jadi uang sing jembatan, wah semane gak masih mobilnya nyanyar, masih alpat, nak jembatannya jebrol ya. Orang iso nopo? Liwat. Liwat. ke numpak mobil, jari ini yang mari iso liwat itu mobil. Ibu menuso. Jadi gampang, menuso godonannya gampang. Lah setan mau ngono-ngono tok, mau ngakal-ngakali ngono tok. Lah kowe iku iso katut saking gobloke wong ngono jare-jare wali-wali ngono diakali ngono wae kok. Salike lagi seneng gawe tok, tak wayu, iso ora iso urip tanpa jaibu, jujuk muni ngono. Kok aneh ngono tok ujug-ujug muni. Sing karuan ra iso urip ora ana nak ana oksigen blok goblok. <laughs> Zaman cai kurang kenal gue gue ya wis urip, tapi bareng wis kenal. Gak iso mak aku bahagia tamu untuk cai. Zaman kecil ke dolanan banyu, dolanan nekran yo bahagia. Wah, aneh saiki ngantungno bahagia nak untuk cai cai ku wujud kapan? Kowe le seneng yo. Ora iso urip nak ora cai Ini kan goblok. Ora iso urip nak oksigen ora iso nopo. Narono itu kan gak masalah, tapi narono oksigen. Jadi setan itu semua ngono tok kegiatan itu. Paham? Iya. Jadi kayak misalnya kayak pulang mulang santri ini nak setan bidu, kayak mulang mereka sekrungokno akeh. Jadi kayak butuh seneng santri mau akeh itu setan. Nak cara wong sing marifat bila juga pangeran untuk mulang. Terus pangeran menemukan saya dalam keadaan mulang pun kalau syukur ya sing ngaji sithik, cek akeh, cek turu, cek elek, cek paham, cek ora, pokoke ngaji terus pangeran. Nah, saya itu pangeran meresani pulau pulau pulang berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah. Maka saya hidup. Nah, makhluk-makhluk sini ngarep kuwi iki wis beno Pokoke barno wae. Wong ora jelas-jelas wae. Ngono, mak. Mulane kabeh ulama seneng ulang tapi ora seneng santri. Engko santri ku Hmm. Tapi nak wong seneng santri ra seneng mulang dadi nasihat ekonomi. Mau di manajemen iki bagian dagang iki, bagian dagang iki. Nanti raine ra rupa santri. Modok pirang-pirang tahun kok malah pinter dagang. Kok ora iso maca takdir, Florian kan joko koperasi. Tapi kayak orang oleh gedeng kiai ngono cek lumayan belum nyai pak. Iku jenis seneng santri tapi rasa seneng mulang. Nak umumnya ulama aku seneng mulang tapi rapati seneng santri. Muka santri ku Nah, kecuali kayak seneng mulang, senengnya santri mergo konco ngaji, Itu lagi halalan atau iba, lagi nopo halal. Mulane wong itu ngerti, jadi ngerti nah pangeran paling penting. Bicaranya ya, gampang dilatih ngoten. Kula bila balik kayak melatih diri seperti itu. Jadi umpomo kue mangan, mesti darah ini sego itu penting. Berhubung ngono sego aku bisa mangan. Tapi umpomo kue udah di guru atau udah di weteng atau udah di sistem tubuh, pasemane ono sego nak kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada apa setruk. Berarti sing marai iso mangan iku sego apa sehat? Sehat. Mulane ono ulama iku lucu. Dolan ning gore khalifah Harun Rasid. Khalifah Mahmud. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ono ulama wis entek. Ya ada entek zaman akhir ora entek. Harun Rasid itu mangan Pokoknya dijamu makanan mewah semua ada kambing bakar, ada macam-macam enak. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati. Mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jari, jari ulama tadi. Coronya aneh Ron Harun itu ya, makanan enak kok cek repotnya ini. Kudu no daging, kudu no menu semua selera anda ada. Sing Maria enak asli dari situ. Ya, Jadi, itu sehat. Buat sekali-kali ke kuara, semari mari mangan ini. iku sih atau kok menune aku mewah. Misalnya menune mewah kira sehat tapi lagi do istighfar. Jadi ulama di sini aku waras tenan. Saya kira serono, ulama waras itu rausum dan serousum. Jadi yang ber mangan enak yang mereka menune enak lali sehat, sehat lah. Abdul Qasim Al Junaidi nanti ngutus santri ini. Cung tukokno daging, misalnya di satu sewu kok tukokno satu kilo. Jebule daging regane serompulon. Ya dua duwe kurang. kok kurang? Satu kilo satu serompulon dua jenah namun satu sewu, Ya gay ya, <laughs> ya, murah. Carane sepuluh, ya rasa tuku. Jadi ulama di sini cara berpikir simpel. Sing larang, mergo kowe kepengin tuku, ora kepengin ra larang ya aja. Arfisul murah. Carane sepuluh, ya rasa tuku. Kowe sambat larang mergo kepengin Mengenai Mustafa Raro, nak mobil naik barang Raro, ora tau tuku mobil. Harga umroh naik yo, ora orang ora kepengen apa. Jadi lama di saya simpel. Nak kepengen sesuatu itu gak ganggu naik dan kebilang. Arfi suhu kayak murah. Caranya dia yo tuku. Itu nih ulama rian, nih mikir tadi. Salih kata pulau ini termasuk ulama zaman akhir. Ini pulau semua iling-ilingan ilmu itu ono. Kalau nu nganti saat nak sholat jarang kalau sholat sunat. Tapi coba tiru keliru kan itu. Kalau nu jarang sholat sunat. Tapi kalau nak sholat perdu kau untuk dunia usah izin. Di kalau nu yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia di sholat nih. Probalan mengambil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ke pangeran itu. Ya, kalau nak sholat tak nikmatin. Tapi kalau nu rapati so di imam, karena kalau nak sujud nu nikmatin ya Allah kalau kok sujud sebenarnya neng ketemu pangeran itu paling gampang ya nak pas sujud artinya di alasan kalau neng nanti nanti sujud nanti ruko nanti mau cokoran pun mergolian ini ku kenangan sing ora jelas lana ana ulama ditakoki umpama kowe dikongkon sholat dikongkon kampung swarga milih dari ulama aku milih sholat. kok iso Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo penang kelon nang urip enak mangane. Tapi nak aku sholat, aku krono ke takzim ning pengiran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba itu takzim dan pengiran. Tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu yang mau nuruti nafsuku. itu mlebu swarga itu paling banter mau ngeloni widadari mana. Jadi banyak ulama sing jadi wali itu karena berpikir begitu. Saya ini zaman akhir kalau <laughs> sholat itu sujud pengiran. Kepengen demi pengelolaan widadari, kira kira sholat. Kok kon do mlebu swarga kuwi. Ora ta kadung keliru. Nak kowe kan demi ngeloni widadari mbok rewangi. Salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Nah iya. Kowe mbok rewangi demi apa itu? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat-malaikat. Ini pelatihan. Iya, iya, demi ngeloni widadari mbok rewangi. Mau kon buswar. Mustafa lae wabel buswar. Uang kok eleke ya, ngono. Mulai marah ini mulai saya yo di marah ini. Bayang nukon buswar buswarga orang gelem pe salat sih. Mau buswarga ampun Gusti kula sholat riyen. Yo ya wis kadung orang gelem ya <laughs> Orang gak suar gak suwarga suwawas. Jadi tawarai ya, sing bener niku hidup niku nganggo ilmu hakikat. Hakikat kita kau kawulo Status dasare kawula itu wajib ubudiyah, wajib taklim ning Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono Mulane status permanene manusa iku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdul Khalqi. Status paling dibanggakan Nabi ya di asra ya abdi Iku status kehambaan ciri khas hamba itu ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nak wis salat yo nganti sikile abuh ora krasa. Pancen yo kawula tenan. Ora kaya kowe trawe pelengaan rambar bar imam nyelek iku ora barbar. <laughs> Nanti imam kecepet trawe idulan apa? <laughs> Iku wis ora wali blas. Nah, ono sing rawali malah gugat trawe ku sunat ora kok dilakoni. Wis ra traweh gugat sunat malah parah meneng. Aduh, zaman akhir gue seruat. Seruat. Mulane sholat itu sampai anak iso, ora usah sholat sunat akeh tapi sholat fardu yang tenanan di jiwa. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allah Akbar ngakonin Allah itu Maha Besar. Yo wis, sak gede ini utangmu gede pangeran. Mulane tenang ae sahur ning akhirat. Mergo akeh wali diutang ra iso nyaur, nyaure ning akhirat. Wong sugih e ning napa? Melajaran wali utangnya akeh tak kok. Lha wali kok utangnya akeh. Sok tak sahur ning akhirat lho ya. Sugih ku ning kono. Kok dunyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur. Tapi aja tiru kowe ra wali. Buat tiru ra iso nyaur donya napa? Akhirat. Jadi lengi-lengi tak warai. Ya. Jadi carane jadi kawulon itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irsihi ila rabbiki Kue balik nih pangeran balik neng pangeran itu orientasi yang itu balik nih pangeran aja nuruti nafsu nuruti kepinginan orientasi kita semuanya itu ilah wah wa ma'awah wa billah melani sulam taufik itu ngarang kitab sulam itu maknane itu namanya tangga taufik itu maknane hidayah tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita min Allah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga Bila karena pertolongan Allah. Mencari nah, dalam taufik itu bermin wa ilaihi wa bihi wa lahu udah sampai kia ini nak mau bingung dong mirim wa min wa lahu wa bihi. Itu mana itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Kata sekolah mulang ngeten ini segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat idae ngene, nek kawin syarat saya nikah ini. Lalu kula rapati cocok mbek mursid, tapi sampean aja anut kula. Kula hormat tapi mursid, kula ketemu tak cucup, tapi kula rapati cocok. Kadang-kadang ono mursid itu nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajat ini. Lo ngaji pun terang hukumnya pangeran, terang terang identitas dia dia lapo dia dibakas bukan penting, penting terang no hukumnya nopo pangeran. Mulanya mesti ini ulama fakih be ulama toriko, sini ini jadi ini wali di si ulama fakih, ke ulama fakih terang noh hukum halal halal ini nopo pangeran, kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang jadi wali ku mursid. Ku mursid nak wiridan iso nangis, wong fakih iso nangis. Akhirnya sing alif fakir asih sido nopo? Wah ini gampang jadi wali ku ahli fikih. Mereka yang dimaksud majalisul dzikri ku majalisul halal wal haram. majlis yang nerang no halal lan no nopo hak. Iki penting kalau ngerti. Ika ada soal to Sampean kena apa kok sholat? Ya mergo jati diriku kawula, nak kawula apike dem sujud yang pangeran Fasjudu lillahi wa La tutiku wasjud wakar. Jadi pertama kajian Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi piye pokoke urip iku wasjud waktu ya sujud lan mendekat yang penting. Wes titik urip wis ngono tok. Wes nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulane ngendikane kajian Nabi kan apa ini salat pakaan nah salat muaddiin. Koyok-koyok itu salat wong sing pamit, itu terakhir salat Anda. Ya terakhir salat Nah ini kan ada sholat qobliyah badiyah, ya sholat fardu sing tenan. kok sholat fardu ne ra tenanan. Bar sholat fardu ya wah namno fardu kok rapati bener kok tak jabli mbek sunat. Nah, ra bener substansi, kok rai iso jabli sunat, iso beli ora nah, ra bener ego ora substansi karena <laughs> substansi cara mobil bane sing coplok kedadani piye, <laughs> bane sing coplok. Karena rusak kena berubah, bahannya coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu, itu bisa ditambal dengan apa? Jenah. Tapi nak kesalahannya krusial ya fardunya harus diulang. Orang kok ditambal dengan apa? Jenah. eling ya, tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali, ku mikir apa paling penting. Mau kena lewat jebatan iso, itu paling penting. Ku hakikatnya orang kok mergo mobilmu. Mergo jembatannya gak rusak. Buktinya ini kira lima mobil lah, melaku ya lima di jembatan, mereka jembatannya ra rusak. Ono mobil lah, nak jembatannya rusak ra Berarti penting di mobil ya jembatan. Penting jembatan. Tapi uang darah nih rata-rata ini penting. Ya wah kata wah. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting. Nas. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini kolat ma'rifat itu Mesti ma'rifat ini pengiran itu sidik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh, dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang pe dipateni uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhe. Tapi nak bunuh diri kan langsung. Gampang di dipateni uang bunuh bunuh diri. <laughs> Kue tidak bahagia karena dihujat orang. Tuh nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat uang lagi susah, uang kok dimaki-maki uang harus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, Gusti, melarat kok ora barbar, di bujuwani, wani. Tonggo ora seneng aku, iku awak opo ya Gusti, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita ngerti nak melarat kok pengen mobil, pengen duwe kepenak. Ya malah tersiksa. Gak tuh gale wong ra terbang kepengen mugah maras, malah tersiksa. Ra terbang ya wes nek mati nih ngisor. Alhamdulillah Gusti ra terbang. Dada malah kelaya pentemu di pundi, teng pun pena. Isu ngono wae. Malah kepena kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. saya sampean urip tukaran be wong. Tanggamu ngrasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah itu dirasani tonggo, besok pulau kurang. Wes penak jemu ngamuk. Jari nak Gusti jari jantung nak nanti support itu marai mati gitu. Alhamdulillah nih wonten penggerak nopo jantung. Ngono. pokoknya sing seneng urip sing seneng. Misalnya di utang jari tiang-tiang Gusti Rawang ra utang ora kreatif. Tapi juga kakek lho misalnya. Pokoknya ngono udah delok positif. iya iya, dawei ulama tasawuf, kula jeleng terang dawei ulama. kafe ulama tahu sepakat, kula apal makalah itu nafsuka mati yatuka farfuk biha. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraanmu sowan ning pangeran. Farfuk biha, kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraanmu ilaw Allah. Misalnya kulo kok sayang rai kulo, mergi rai niki sing kulo damel sujud Gusti. Tangan kulo Gusti, tangan niki sing pas kulo sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kulo Gusti niki sing kulo damel sujud termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda dua verji, gusti, baru kayak kalau mak bucu, kalau gak ada turunan, turunan pulau mesti jangan do kepengen sujud penjenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi buatan tiang Jogja, tiang Solo, terus nara pantas raja omong buatan. Nabi yang Mekah. Jadi yang gerhak ya dihentikan. Ya Nabi biasa ngentikan. Wa buti al ahadikum sodako. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sodako. Sampai sahabat ditanya bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat paha? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggal no zino lan niat melahirno umati Rasulillah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede meripat, Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Mbok kowe duwe irung ya mbok sithik. Mbok di cangkem mbok mangan, baru kayak mangan kaya kuat sholat, baru kayak cangkem kaya iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati ya farfuk biha. Kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilah ilahi subhanahu Bejo geman muni. Aku ditektir ora anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kira bakat malah ra dipilih, malah penak kok. Yo ya sing malah penak kan arek hormat ambek para putune nabi hormat anak kiai kan malah enak wong hormat yo ya ibadah ke dihormati nak kuat malah mari ujub mari som malah enak kabeh Justru kita punya kekurangan dari no takdim yang wong sing sempurna. Misalnya wonten tiyang sing nasabe sempurna kata kiai kaji nabi, wonten tiang sing nasabe saya kata guru kiai. Kue ditegur misalnya anak ibu bajingan, anak umrah sholat tapi sholat Malah unik kue to. Wong anak umrah sholat udah di sholat Yo dek nih, mulio mau nasab sing ape ape mau, tapi unik kue. Nah, unik kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng ya, makalah ulama ya. Nafsuka mati ya tuka. Matiun mana kendaraan nafsuka mati ya tuka. Parfuki. Awak miku kendaraan enam ilam. kok malah nih bosan. Misalnya kayak eleng rai ini rai singkulo damel sujud. Tangan singkulo damel sujud. Singkulo kulo damel sodako damel kulo kerja boleh apa kau sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe tafsir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kowe Nabi tanakahu tanasalu takataru fa ini mubahin bikumul umat Ki nang nikah nang di anak tak iso ya akeh aku iku bangga nak umatku Cuma anak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Baru ya ora karuan Itu itu nak iso ya akeh Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Ojo akal terus ning dalan-dalan njogo lampu wah iku repot. <laughs> Eling-eling ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulanya Dawi Umar bin Abdul Aziz kula jeling. Min mana kiti Umar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini. Kalau jeeling makale. Innali nafsan tawwaqah saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz itu ganteng ya, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng ini, wong calon putra mahkota. Bareng ini dari khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. kok Kena opo sampean saya kok guru, padahal jadi presiden. Innali nafsan tawakoh, karena saya punya nafsu sing sangat beruntung Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bujuk. Saya kau ya kepengen bus warga kudu kasil. Jadi nak rino poso nak bunyi tahajud. Kau aku inali nafsan tahu. Orang kau aku seneng duit tenanan bareng seneng tahajud tak beri. Wah itu gak pria, itu gak di selera belas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran sholat be angok. Kewani angkop ngarepe pacar murawani. Tanom nom saya saiki pecundang, seneng tapi pe pacaran muaca melitit wapi, barang pe salat pe angop. Mestinya nak kue di nafsu sing tawako, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe doai kue siap-siap seperti itu, pemenang bronto be suar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Kan innali nafsan tawako. Saya ini sekali dia kesenangan butuh kasih. Aku zaman nom seneng cawe cok butuh kasih. Saya aku wis tuwa suar gue butuh kasih. Mau nak nino poso nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan ini, wedi nak ndekne dadi amir mukminin rasa sukses. Mulane tenggene kitab-kitab diarani khomisil khulafa, khalifah niku sekawan. onok khalifah dinasti tapi tabi'in atau tabi'in ya namun sinten Umar bin Abdullah. Lan disebut apa ya khomisal khulafa. Nggih gelare napa ya khomisal khulafa. Sampai. Jadi misalnya kata sekolah, pulau sebagai wong alim pengen tenan umatnya Nabi ini bisa ngaji. Sekali ngaji gak ya seneng tenan. Kula lara lah ngaji gak ya mari seneng tenan. Tapi nak urusan orang ngaji ini kula rada tersiksa. Ojo kamu ini seneng tapi orang sidik berai. Nek kula mbek yai yai yang lara prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kula rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditompo mestine kalau betul sakit nambi nembe sakit kan udah di fair. Pas mulang sakit juga alasan prei. Pas disalami templek sakit lah. Nompo, nah. cara kulo rafer, cara kulo ya. Tapi sampai udah jalan cara kulo, rusak wong akeh, paham. <laughs> Cara kulo itu ya biasa wae, nak lara ya cek kuat mulang dia mula Mau mulang ragu tuh teng masjid misalnya teng rumah sakit sampai loro kan iso ngaji biasa sing milih. dia kiye pe ngomong ngopo orang ngomong ngaji. mau ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawakor saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki ku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki ku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Mane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane orientasinya Orientasine ning pangeran. Lagi rumusnya nopo? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngerasa bener-bener mau jadi kawula nih kene. Ning kawula, nih pangeran aja mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Itu melakukan fathuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawulan yang pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak, di kongkon masak maji masak sate, terus kita kepengen, kok aku entek rong pulau sunduk, itu sopan tau. Ora sopan. Nah, kayak budak tenan kon masak sate, ya masak sing tenanan, kok tuh ben mangan sing enak. Orang kok kau kepengen mangan. Padha kowe nak kepengen mlebu swarga ya sholat sing tenanan, tapi rasa bayang mlebu swarga. Nak wes fathuli fi ibadin kok lagi fathuli. Ya nah, iki wong ora kepengine langsung swarga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Probalen malih. Orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fathuli fi ibadi. Kue ku dadiyo kawulaku, sing ape, sing ikhlas, sing ini ilawah lagi buat dan jangan. Lainnya-lainnya. ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jangan. Kalau saya balik ya mulai saya ini nak sholat senikmati sujud. Jadi sekali sujud senikmati mati Allah matur nuwun Gusti jenengan nedir pulau sujud. Kayak apa? Celaka saya kalau saya tidak sujud dengan Sebar sujud si mame ngadeg Allah Akbar. Gusti kalau siap berdiri demi nangtung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg niati posisi Anda berdiri siap memban perintah. Bariku ruko, ya siap sungkem neng pangeran. Bariku ngadeg meneh muni bana, lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil rumasi hmm. kamin seimbang. Terus terus nganti sholat selesai. Nak sholat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue berkat berhak selamat. Tapi nak sholat temu serak karu-karuan mau demi ngeloni bidadari mau Kemarin lagi rai-rai ras warga wakai nang gini. Perkara kita sholatnya cek model Ya tapi iso ditoto, wis saged napa? Saged napa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. <laughs> Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Perjanjian baru. Jadi orang perjanjian nama deh ya, pak. Ini sholat mon model perjanjian apa? Baru mon. Ini demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenang nih. Malaikat itu serah percaya, sampai ada serah percaya, gak meyakinkan. Wal makola al khomisa asyrota. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakr Siddiq, sangkeng Abi Bakar Siddiq an anhu kau di ta'ala Luharul fasadu fil wal bahr. Luharul pertelo po al fasadu po perusahaan ning donya perusahaan wes ketok nak coro makno lahire fil ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segoro. Dunia itu zaman di wis rusak, segara ya rusak, dunyane ya rusak, daratan ya rusak, segara itu rusak. kalau ada sapa Abu Bakrin, ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, dari dalika. yang dalam nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhaharal falsa fil barri rival bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, gua iku alisani lisan. Wal bahru tekan kang kaseluk segara wa al jadi cara Abu Bakar nak mana nih Zoharul fasa tu filbari wal bahri. Zaman akhir gue rusak, cangkem wonge yo ya rusak, atine yo ya rusak. ada cara Abu Bakar mana nih nabo? Al barru wa al lisan wal bahru wa al Jadi zaman akhir dunia gue rusak, cangkem yo ya rusak, atine rusak. Faida fasada mongko nalikane rusak apa alisan ulisan Misalnya bi kalian biasa misoi masalan kalian umpaman. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati ail ashosu tekse pira-pira ashos cara kipuna maknane jumlah geri wong nimbani adama sange bani adam Wa idza fasata lana likane rusak apa alqal buati beriya iklan riya riya ngetokno amal ora krana opo masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi ing ngatasi alkohol qalbu apa al malaikatu malaikat Dikila didawuhna apa ngene al hikmah tu te hikmah eh, ulama di nak mikir ya aneh-aneh al hikmah tu te hikmah fi analisana ing dalam satemene lisan cangkemmu kok mok wahidun kok siji iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam satemene abad la bagi rasa ibu abad ayata kalama yen to ngomong sapa abad ila ma kecuali ing dalam perkara yuhimmu kang penting no atau kang penting apa mah ngabed. Wafi khairin an orang kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lesan mbek pangeran digawe sitok. Mung di sana akeh, ora akeh malah pika ya apa. <laughs> Ulama ya kok kok bermikir ngono. Kena apa kok lesan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ora karu-karuan. Lha ora akeh Wah, anak demo malah ini. <laughs> cangkem sitok enak protes ini, pemenang cangkem Eh bojomu cangkeme sitok geger, cangkeme akeh ngamuke ya malah tuntas. Ayo <laughs> iya, oleh sanu dikei sitok perkarane ben gak ngrameni dunyo. Sitok wae napa? Ngrameni. Ane wis sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Dadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ora iso ya saisa-isa. Wakilan dijawab napa ngene li analisan adzakir bi kulli lughatin kana dzikru lil makrul wa. Wakilan dijawab niki dawuh ulama-ulama li analisana na Corona satu lisan ada kira kang eling allah Dikul li luwatin lan berbagai bahasa Kana ono iku apa dik kana iku ono apa diku Apa ilinge lisan Atau barang sing disebut lisan Iku lil matkuri kete barang sing disebut al-wahidi kang siji bahwa te al-wahid iku Allah ta'ala iku Allah ta'ala mestine lesan sing sito iku gue nyebut dat sing sito dia ku Allah subhanahu wa ta'ala wa kadzalika kalan iku kaya mengkon-mengkon lesan alkohol putih ati Nah, sampean ngaji be kula sing seneng kula nggih kudu seneng. Dia dia baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ane ngaji itu penting. Kados ini ini urip 24 jam. 45 jam misalnya turu walang jam, alhamdulillah walang jam itu gak ngomong maksiat. mereka turu walang jam artinya gak ngerasani walang, Iki kudu syukur iso turu. Misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalek sumpah kem walang Berarti aneh melek. Nah, melek itu paling penting lesan itu dinggo bakas Allah Subhanahu wa taala. Lesan sing wakil matkure ge wahid. Matkure sapa sing dieling-eling niku wa wa Allahu taala. Ini cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi desane sito, eleng eling di barang sito. Nggih. Di wa kana dikuhu lil matkur al wahid wa wa Allah nah. taala. Wong pancen wong tasawuf mulane jari Imam Syafi'i lau ausara julun mali li nopo liatkan nas umpama wasiat Dunia aku kayak no wong paling cerdas neng dunia. Niku cari Imam Safi, uktia lizahid. Duwe iku duduk kayak no wong sing zuhud. Kau cari Imam Safi cerdas-cerdas sing wong wong nopo zuhud. Orang zuhud zaman akhir sing wong jadi buka pintu maksudnya zuhud. Itu ulama. Jadi dari Imam Syafi'i umpama ana dunia ini wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Akolun nas. Niku kon ngekekno wong napa? Wong napa? Ya sumpah tenang. Misalnya ono wong zuhud buka kayak duit sak miliar. Wong itu lama misalnya. Pikirannya paling tiga masjid, gue pondok, gue tiga berjuang. Ya pokoknya pikirannya mesti ilawo Allah, Mereka deknya mesti wedi visa. Mau duit minawo Allah, mesti ilawo Allah, mesti wedi visa. Bukan orang zuhud, wala menarik ada sak miliar terjadi kon maksiat. Bukan isak juta wis di alat. nama Mak? maksiat. Ya. Jadi nggak serabakat soleh. Gue sak miliar malah dirokok, sak juta wae tiga nopo. Lagi aku kula gumun, mau nah, konser dangdut sing wong e blodor-blodor, tiketnya mau selawe. Kadang tak tangis ya melarat-melarat. deh yo iya, di lagi selawe wae digo masih ku nak dhuwit satu juta malah kelakuane kaya opo Selawe cewu kan mau kena go delok dangdut. Di dhuwit 1 juta iso ukur <laughs> Ngeri. Kadang-kadang tak tangis ya melarat-melarat ya wow jenar sepurane sing gede. Dimuji dua sithik terus. beni sare dilotok. Nah ya kakean iso macam-macam pikiran. Yo tuku ra mesti haram kowe pikiran kok elek. Tuku kan tak tak tuku ya, tak rapi kan iso kowe ojo tukang suudon ra apes. Senane kok suudon. Kono wong soleh ya kurang ajar, yo ya ono wong soleh ya kurang ajar. Gus cara kula niku. Ya iku dudu dewake. Woi suatu kulon londe. Ya kok sakit kok iso kuwi maksudnya. Jadi londe mergo ora dibujuk, sekali dituku dirapikan dibujuk. Lha iku nak kiai 100 tuku kabeh, rapi papat kabeh gue singilangi biru. piro? Oh dasar kiai mantan aku berikut. Utekem cek ngeresin. Yo cerita aja. Cerita kok <laughs> saya ini ya duwe sih deh tapi wis direncana. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang. Kasil gue semua apa sakat jangan tak undang. Santai nih kok orang undang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang kalau nangis tenan ya Allah ono wong di duit mau selawe kadang digo tombok judi Nah, wong didik selawe wu tombok judi diruangi ngontel golek togel lah itu nak duit miliatan mau Las Vegas Tomo mau Makau paham ya lah iya cek pinternya nih iki tukang maksiat kayak dia mau selawe wu nak duit miliatan itu dok kode wong soleh yang ngono di duit sepuluh lebok nomor masjid umum masa kejuta kamu sofa yo di lebok nomor masjid haram Sakit tenan Gusti nu kaulane jenengan soleh. Bisa ada mau nyumbang masjid di sono itu. Cara suka sakit nyumbang masjid apa? Haram. Tapi apa berso api itu kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik yo sing syukur nggih. Mergo umpama dhuwitmu akeh ora tok mbok togel moro kono Makau apa Las Vegas. Boleh tram mereka Mulane kowe eling-eling nafsuka mati ya tuka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wes tak sampean anut kula mawon. Soben nek salim ranut Wong nak darani raimu nak pas ngilu. Niki rai sing kula damel sujud. Wes tak senajan to kowe sujud mesti dina ping Tangan niki tangan sing kula sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilah mereka wa ma khalaqul nama jinna wal insa nama illa ya. Manusa jin kabeh Itu mau krono ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpleset, kadang salah itu sebenarnya manusia. Tapi itu tidak jadi diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Karena kalau bolak-balik ngomong, Lebih warga itu gampang, angkat lebu neraka. Mau nangatil Wah sopen titeni. Tak kerangan dulu mana titeni nih rokok bes warga. Wah gampang lebih guna bos Kau buatan gampang bes warga. Satu kita pegang kuncinya. Piye diwarai Nabi Miftahul Jannah. Lai lai. Melebur rokok, wangel. angel. ragu kunci go kok melebur piye caranya. <laughs> Mengenai sebenarnya akon melebur mama Malik, Siapa? Malaikat Malik. Mau melebur rokok. Bagaimana bisa saya ada bawa <laughs> kunci? Suwargo serok kunci nih. Gampang di melebur nggo kunci be ora kunci. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam itu lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbak nak bam setan lahirin kotor. <laughs> Selagine bam itu Nabi Adam itu lahiran Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Itu warisan kita. Kurang apa nih? neraka ora ono sekene ra gawa kunci. Tapi ono ulama sing jaran ora ngono Gus maksude. Neraka ora ono pintune. Jadi <laughs> tak mlebu kare bluden. <laughs> aku jawab yo kowe wae ra usah aku. <laughs> Pikiran kowe eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa? Jadi transparan. Jadi rambut sofa liwat terus apa? Wah, anak kiai sing mikir ngono ku wong ana dadoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku ngene kok ora aku mau. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita gak kunci swargo, lo niki gua gak kunci swargo, mesti ditutur alamat swargo, wong kunci swargo. Lah kira gak kunci kunci malah nih bagus swargo iku gampang. Mungkin rokok orang angel jadi lamban pikir. Wong rokok itu suh tua. Bukti nak Allah genjuning gue di lebok non rokok. Kita sebagai mukmin wong sing status dasari radhiyallahu anhu Wong sing rito be pangeran, kon solat ya seneng, kon kau ya seneng. be ulama ya seneng. Misalnya orang pati soleh, be wong soleh ya seneng. Pokoknya anak kita jadi orang mukmin itu seneng. Rodi itu billahi robba. mau mun itu mau seneng kita jadi pangeran mobil Islami. Wabi Muhammadin, Muhammadin ya wa rasul. kalau anak ini seneng. Swarga itu bukan seneng. Neraka Kedunia Allah. mestinya kita belas aduh pun neraka. Kalau yakin asal mukmin tenan itu aneh mlebu neraka. <coughs> Mulai kalau rasiap tenan tenan sampai aneh neraka. Pasti aneh tenan, gue sombong rokok barang gue lauk. Kalau kecuali kesukaan, opo sok gue ngerti-ngerti di lebok, yang mbak kurang melok. Aku loh buatan buron yakin. Mas tak rencana no tenan, itu gak habitat kita. Mulane kulo kulo gak ada kitab kabar sing wali-wali, sing alim-alim. E, di antaranya mau mana gitu Aisyah Siddiqiyah, e, Sarifah. Ini rencananya api tenan, kalau cocok awas neraka nak wani ngobong aku ya. Neraka sampean tak tantang, nak kanca aku mlebu neraka tak tantang, Gen neraka ora Iki kalimat la ilaha illallah, iku yo ya makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu gak kebayang. Saya ini kalimat hak kalimat hakin alihan ahya wa alihan amat. Saya ini rokok dia ku makhluk. Makhluk itu wajib sopan sampai pengera. Ya kok wani ngobong kalimat? La ilaha Mulane normal, ya, mulane Nabi ketika muka syafa ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhala ya. logikanya gak masuk akal. Bagaimana mungkin rokok sing makhluk ngobong kalimat thayyibah. Wani rokok, nak rokok wani ya elek tenan. Mestinya rawani, mulane ngendikane Nabi wa inna nara lam takul atharu sujud. Neraka rawani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujud itu murah ikhlas lah. Sehingga kalimat tauhidnya protol lah. Itu yang marahin rokok. Paham ya? Kok udah buyur kan diterang Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diutang bahan atau ben ngono pun rokok. Tapi syaratnya tauhidnya merasa nopo. Kok serangane takok carane piye? Wong nek elek senane takok takut. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mana sih dinali tahu nemu balik ngaji di masjid. Cerita dah saten neraka. Neraka itu ngene ini, Neraka itu sih. bodoh karo pitung pulau, pitung atas berapa? Pitung pulau atau atas? panas sih. Gak sih kabar kabar itu. Pitung atas berapa? Pitung pulau. Tahu jajal bro? Pitung atas. Wong nak bakar neraka doh hobi nyipati apa? Sayyidina Ali liwat. <laughs> liwat magi-magi. Eh mau balik elek, balik geblek. Sayyidina Ali dilani jan wonge keras. Atak jisu, kalau aja apal redek sini. Atak jisu anwasi makhlukin mislak. Balilahu a'zomu akbar. Eh, mau balik elek, balik geblek. Nyifatin rokok kok dah sate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wakali kuha akbar. Yo sing rokok itu iku sing luwih wani neraka mbek sing gawe. Mboten wani Lha iya, yo nyifati apa wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati apa, ana apa iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti do. Eh. Tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? <laughs> oh, tak didik ben neraka sing wedi kuwe. Ya. Paham ya? Iya. Tapi aku yo ya ora ro. Nak neraka mbek kowe semangat yo ya ora ro. Tapi nak mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sama sing minat? Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali kan atak jizu anwasi makhlukin Bukti nak rokok dhaif ku gampang. Ya misalnya muannas itu ifah. Saya ingin rokok jari panas yang ngono. Ternyata Mustafa melebu mau kejet-kejet. Nanti ratusan tahun dia kejet-kejet. Nyatanya raiso mata ini. Lah yo iya mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning ning neraka. Yo iya to ora? Mungkin tau mikir ora tau. Iya berarti neraka gak canggih kan? Lah mbok nak terus neraka semangat golek gue ora. Tapi apapun itu kayak percaya wae bedawi wali-wali kata Siti Ali kata Aisyah Siddiqiyah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk ya Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibas kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat itu kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu. Tapi dicemplung nang neraka kalimat mesti neraka iku ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha dicabut, imane dicabut ben pun rata itu gak ana hambatan. <laughs> Lah iya mana terus wong orientasi mati husnil khotimah sampai ono ngendikan apa mangkola na akhiru kalam ila ila illallah dakhalal dan Mulane wong kon nutup akhir kalame ila ila illallah. Pokoke orientasi selagi ono ya kudune ben neraka ora iso. Lah sing dikuatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu Malah ini allah wa billah, wis pokoke urip Allah wa Mesti ini rokok orang wani, kok mlete dan rokok wani ngopong kalimat. Iya. Nah ini milih di Bun rokok bos warga. Lah ayo terjawab. Bun rokok bos warga. Sampai pengalaman ya loro-loro <laughs> deh. Kita ya kok pengen petualangan. <laughs> Nah, iso mlebu iso metu ku apa. Wong jari Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplungno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone. rok. Padahal wong ceplok kok kok mares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh piro? Ah. Pitung puluh tahun. Wah, iku munggae kangelan iku. ya tapi mau. Iku rak kowe munggah dhewe, nek sana sing ngrasakno ya wis langsung selesai. Dia dia ngerokok itu kalah gede be Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuhe eh, balik bentuk nyifati rokok, antin rokok canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwecang, cang luwih cang. Nah, sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate Allah, ora batin rokok Misalnya nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan sinten? Sing hamdune ku mil awati wa milul ardi. Muji jenengan ku sak kebae langit, sak kebae bumi. Nek cek kurang kathah Gusti, wamil umasih tamin saim batu. Lan kebake nopo mawon terserah jenengan kurang akeh. Wah, iku wali tenan, tapi kan sholat tuh mbok jiwa. Salat oh ngapa ngopu oh, karepku. nih tahajud tapi mau oh, ngapa ngopi oh, kula ora cocok. Kulo jarang tahajud, tapi jarang kulo sampai sampean sering cek mandi tahajud kulo. Kualitasnya benten, apa? Gen kan kula kualitas prima. Ya, tapi ya, tapi apik tahajud terus kualitas lah tahajud tambah elek kan. Juga le, mobilku rapat kualitasnya elek. Terus ra elek ra duwe kan apa elek menang, saya elek lah nak duwe. Dieling-eling iku jadi kena apa Quran ibu sering nyifati opo, Nahu ala kulli syai'in qadir. Wa kana ala kulli syai'in muqtadir. Yes. Mergo kabeh suwargo neraka sing hebate ngono iku kabeh kalah mbek Allah. Allah kersane kita dadi kawula sik iku fathuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi wadhuli. Engko nang ngandel kula. Suwargo neraka tetep makhluk. Makhluk itu gampang ditaklukno. Nah, hubungan kita ya namun kalian Allah. Mulane nak salat Allahu Akbar neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti wong kula bersama jenengan Allah. mana kula gada dungo saking Nabi hidir saking jazai ulama-ulama do Nabi hidir Udungannya gaya tenan. Di antara nggak ngaten bareng muji-muji pangeran wa inna la liku wa anta ma'ana ya Rabbi. Dan kita ndak akan rusak selagi engkau bersama kami. Mana iki api mlebu neraka yang ngono wa inna lan nahlik wa anta ma'ana. Selagi ini kalau bersama jenengan, la nahlik walan nahlik. Kita tidak akan jadi orang rusak. Ya kata zan inna woha nopo. Masalahnya pas sumben neng akhirat imanem wis hilang Qur'anem wis hilang nanti ketika nih guru-guru kula, wong apal Qur'an itu gak mungkin mlebu neraka. Qur orang ya ora wani ngobong Qur'an. Masalahnya hafid-hafid nak ape ditekdir lali, ape mati lali sih. Akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak Umpama dekne apal nganti mati, yo ya ora bakal mlebu neraka. Mergo ana kalam wah neraka ora wani ning apa kalah kalam. Ini masalahnya pangeran eh, mau nak takdir elek mati matimu. Lali. Hmm, semak pangeran, ayo tak semak ning donya sering semaan, suwe mak baulet. Ada rono amplop dengan akhirat, wah lorong. Nah, mulai sekali-kali setor pangeran kula jajai kocok-kocok sing HP, bu sekali-kali tau lo Quran visual, pisah lah nih gue, Mbok nang gue lo Jajal dhewean, nak pas ikhlas, nak ikhlas aja. Latih nganti ikhlas, pirang-pirang tahun lah ra berber menyerap bakat ikhlas. Latih latih terus. Ndak saya pernah mencoba itu dua bulan setengah. Nak lali kalau balen. Kalau nanti jajal jajal ataman Quran di sholat, niku dua bulan setengah, satu hari dua lembar setengah. Kalau nak lali tak baleni, lali tak baleni, orang ikhlas ya tak baleni. Tarafa maknane ya tak baleni. Itu pas rong setengah. Dia itu kayak kalau tujuan kalau setugal gusti umpama kulo nanti setor tengguru teman misal pun kalau nanti setor jeneng dah jenengan tom jenengan udah sing saya kita ini wilingan pinter mau soal mensemaan terus diundang uang, atau semaan ngarepin apa pangeran. Darah ini semangat ngarep pangeran gitu ngatam no Quran visola. Semua ulama dulu pernah. Imam Syafi'i malah tiap hari. Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran dua kali. Visola. Semuanya nopo. Dulu itu tradisi. Agar ulama khas itu. Kalau terakhir ulama ngelampai ini gue bebas bandit bilang Kalau pirang terakhir Kalau betul ngerti pasti tapi masyur. E, nopo gak ada tradisi khataman nopo. Visola. Nah Ramadan itu kan kegiatan, gitu nopo-nopo, tapi kan didelok tiang kata ya tidak apa-apa. Sing khataman di Ramadan. Tapi orang mesti khatam kan sampai kadang makmum, kadang imam. Sing dewean sekali-kali dewean. Ya, sekali-kali mawon. Lah nek sing ora apal, ya maca. Tapi ojo suwi-suwi sakake malaikat sing nyemak ngono iso ngelawan. <laughs> Nang ngelalar, fan jabasat, fan khobasat. <laughs> Repot. <laughs> Kalau di kocok nak maca tebet ya ada abi lahabi wa tebet ya ada. Kon wakaf ning watab gak iso wa tebet ya ada. Iku sakake malaikat aku. Ora barbar. Oh, itu sakit tenan. Tapi nak apal kan lumayan tuh misalnya ya relatif tetap misalnya Gini wow, mereka normal iku nggak mau Quran itu ora pun rokok jelas. Waladhi awhayna ilai minal kitab wal empat mufassal lima baina nabo Konten ayat sing no kanggo kita-kita sebagai ahli Quran. Sing lah, pokoknya seneng Quran tenan termasuk ahli Quran. Summa awrasnal kita alladzi nasofaina minyak ibadina. Quran ini tak no neng kaulos sing tak bilang. Iku famin gum zalimul li nafsi. Sebagian wong sing gokor Quran ya dolim. Sunane ku wong nggo Quran ya biasa dolim. Buat semaan, bu hafid tapi ra pati roh ngaji. Ya berada berdua sidik-sidik serapopo. Wong panjen Allah nyipati pertama wong sing marisi Quran famin gum zalimul li nafsi. Wes ra usah. Biasa wae sifati dolim tenang Wamin hum muktasid bagian sedengan. Wadang ya Allah, kalau ra iso nekani hakik Quran nangis. Kadang ra diundang semaan ning gone kabupaten Gremeng, macam-macam. Jadi kadang kepengen hadul dunia, kadang kepengen hadul akhir. Wamin hum sabikum bil khairati biiznillah. Sebagian itu berlomba-lomba cepat-cepat ngelakoni Jadi Zalika huwal fadlul Tapi saat terusnya ngendikane kanjeng Nabi, saat sausai baca ayat itu ini hadis sokai tenggene Mustad Ahmad haula ikuluhum biman silatin wahidah wa kulluhum jannah senajan to dolim cek muktasid cek sabi kumpil khairat haula kulluhum biman silatin wahidah kabeh ku padha wae wa kulluhum fil jannah kabeh ku mlebu apa piye-piye Quran ku kalamu wa neraka iku rawane nyiksa kalam. Mestine la ilaha illallah yo ngono mlane dewe Nabi mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok mlete neraka wani ngobong kalimat Mulane masyhur nih hadis pitoko niki gembira gue jenengan. Hadis pitoko, pitoko niku dokumen napa bok. Bok niku napa? Kotak air ya, napa? Hmm. Niki hadis pitoko sing diriwayat hampir semua ulama. Pertama saya lihat tuh di kitabnya Sayyid Muhammad Ababil Farad. Tapi saya cek di situ ada rawi Musnad Ahmad. Bahkan saya cek di Musnad Ahmad Ahmad bin Hambal nih. Terus saya belum puas tak cek lagi di syaratnya Ihya di kitab Ithafid. Rawinya itu sampai 14 berapa ya? di beberapa rawi. Artinya hadis itu meyakinkan. Ada orang itu salahnya banyak. Kemudian ketika suan Allah dihamparkan kesalahan dia. Madul basor sepanjang dia melihat semuanya itu bok kesalahan dia. Jadi orang sidang pengadilan itu berbok-bok semuanya tentang kesalahan dia. Madul basor sepanjang dia melihat semuanya hanya dokumen kesalahan. Allah fair oleh takoh. Allah cek ngendikan apa kamu punya alasan dengan semua kesalahan itu? Jadi cak kulo boten Gusti, buatan gak ada alasan kulo. Kulo salah bisa ya salah. Eku ya ape ape tenan galah aja ya ape bener ora ora bodoni pangeran. kak kata beti dari pangeran apa penulis-penulis saya sing sentimen mbek kue sehingga menulis salam tok atau nulis muda. Buatan Gusti penulis Anda juga sudah benar. Jadi kak kata beti dari pangeran. Wes bener kabeh bener. Pun. Rokok ben siap <laughs> Bareng ngonten jawi pangeran lucu. Jawi pangeran bala innalaka indi hasanah. Gak ketenang ae. Kowe jek duwe kaapian sitok. Terus ditokno ditoko mesti tok til. Iki lho hasanah ditoko. Bareng ditokno ndekne pesimis. Ya Rabbi ma hadil bitoko ma hadhi sijilat. Apa artinya satu kotak kebenaran dibanding kotak sepandang pandangan apa? Mata. Jadi pengiran ya jajal lah ya kon ngetes malaikat. Malaikat tukang timbang dicelup. Timbangan. bito sing madul basor sampai sak kotak sitok itu kalah jumpat. Perkara ini sitok itu la ilaha illallah malaikat rawani kewani. Ono kalimatku kalah kalah ora wani. Wani malaikat elek tenan. Wong pangeran kok dikalahno, apa? Paham ya? Nggih. Ora wani. Mulane anggere mangkola lho normale dakolan. Mulane ancam sok malaikat. Aku nak wani, aku tahu wiridan. Tapi masalahnya nak ditetir elek kalimat itu dicabut lah, itu Mulane wong do mati-matian donga husnul husnul khotimah ya mati bahwa la ilaha illallah. buat kalimat haqqin ali anahya wa alaiha namut wa biha nubatu insyaallah. Masalahe kalimat iku sedarani bid'ah. Mergo tahan ya ora loro to. Repot kasus tok zaman akhir. Kue apa yang ada lo iku jebule dianggap. Selor. Sing darani ora bid'ah men tahdilan ya, ora tau amar ma'ruf nahi mungkar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane zaman akhir bukan. Tapi sak bulan-bulan itu piye kita sholat ning zaman akhir. Ya wis. Nah takoki pangeran, kenangan apa hak ning zaman akhir? Kenangan kula sih. sholat, mulang. Mulang sopo? Ya dia jelas-jelas. Tetep Bukan kenangan mulang tetap. Sementing hmm. ilmunya jelas jadi nasi sing ngrungokno ora penting jelas. Penting di ilmunya jelas sing ngrungokno jelas. Penting ilmunya sing jelas. Jadi paham ya, orang man. Ya jadi orang Arab. Kalau lah perasaan misalnya kalau jadi malaikat misalnya kalau jadi malaikat. Ono kalimat oposito ambil ambek dosane wong sak itu tetep rawani kan ini kalimat paling sakral dan paling kita hormati bersama ya Allah. Ya. Nyumpet kalah Padahal saya itu pesimis, mahadil bitoko mahadil sijilat. Apa sih Gusti makna satu box kebaikan <laughs> dengan sepandang mata melihat semua pok ke sana. Jadi pangeran tes kon nimbang. Wah, timbang yo. Ya. Habis. Mau apa? Terus ketika nikah Nabi hadis itu ditutup fala yaskulu ma'allahi ta'ala syai'un. Tidak akan yang mengalahkan bobotnya kata ah. Allah. Lalu sono kotoriko kotoriko wiridan Allah, Allah, Allah. Lah untuk toriko zaman akhir jadi profesi repot. Sing ulama rapati gelem nopo toriko. Lah kowe ya ora toriko ora ulama. <laughs> Malah repot men. penggemar wau nopo? Tapi penggemar gelombang kedua nggih masuk nopo? Entah ini, Biasanya nak ujian gelombang pertama kedua pirang bulan to kacake. Ngosok misalnya diumumno gelombang pertama langsung gerbang kedua disowi apa? Lalu kulo itu gak ada sanat ya. nu ono wali. Wali ini ya rada kacu, mulai dicek wali ya rada kacu. Ono wali terkenal marifat di kampung pun. Ya. Nah, dene rawuh neng acara tahlil itu disembelih sapi, saking senengnya nak wali itu rawuh. Ya wali ini sing damel kitab Stambul, Quran Stambul. Iku aja dia kenal sekali mbah-mbahnya itu dia kalau ngertos. suatu saat orang mati dia kon tahlilan ini mau maca bismillahirrahmanirrahim wis cung ya urusanku akeh. masih ngundang mereka di wis disebulano sapi mau para mana ulai bismillah terus cung ya urusanku akeh apa pemulangnya. ya. ngundang kan gremeng wis bulano sapi tenan tahlilan gak apa suwi. Suwe-suwe sing ngundang wali mau berumur. Bah, jenengan dicibir jadi di sebelah sapi tenan-tenan kok Oh, Piridane mau sedih. Mau coba sila tok terus. Orang kau yang kayaknya suwi-suwinan nopo. Tapi ya orang kau, apa Sithik ramadi si ramadi ada suwi nak menawa ana sing apa man. Orang ngono ditimbali. Sisi, Ya kanda nih. Cek ketokno wit klopo iku, lha dhisik wani ya aneh. Di wit ya akeh mesti nunggu zaman Ini Niku era Pokoknya sangking kulon generasi keempat generasi nopo orangnya itu generasi keempat cara saking jenengan generasi keempat wes ketokno wit kelopo kelopo ini kober dari sini kelopo tiga no timbangan wow eh no sapi sitok cancang ning kono nanti <laughs> sitok kono cancangane sapi sitok kosong terus si wali tadi datang sing kosong piono bis langsung jumpa lo bis kutok sampai sapi muji abot bis <laughs> tapi ku wali, kue rawali maksudnya. Tapi iya, wet klopo di timbangannya saya kan timbangan modern wet klopo ketok. Sekitar dicancangi apa? Sapi tigo kafatain mizan. Sekitar kosong mesti jumpa dong mau sapi deh. saya <laughs> iku kosong kosong Bisa langsung jumpa Mandi di misiku. Aku udah singgung mobil, pun marem. Nah, semenjak aku udah nemu banyak kiai ngalim ngerti utang tahlilan, terus cinta ini bisa dong. Tadi kaget tahlilan. Wis mulai. Tapi doa ikhlas nyanyi, wah beto. dan aku yang ngono ya ora Malah nih, ya, tapi yo tenan, Kau yo swali kan jadi ilmu nih boleh disewa aneh. Dari mana nih Quran itu dikumpul nih Fatihah, Fatihah mana nih dikumpul no. Bismillah, Bismillah dikumpul nih titik ibad. E, Mergo titik eba iku bi kana makana wa bi yakunu ma bi sebab anane Allah barang satunya donya on Jadi bi sebab ingsun Allah kana makana wa bi yakunu Mana titik titik dianggap total wujud bahwa semua wujud di alam raya ini baru barokah total wujud, titik wujud cito gini ku Allah Subhanahu wa taala. jadi iku nak wali-wali sombuk Lah kowe rawali wali, mau coba bolak-balik ya. Yes. Ya, tapi wong rawali itu ya bakat. Ya ora apa-apa, wong rawali kok kepengen kabul aja. Ya biasa ya ra kesam. Salike ndonga nganti nangis ora kekabulan iku kudune guyu. Ngene iki lho Gusti nak mboten wali. Modele Kira usah nyesal biasa wae, iku malah nyesal. Kira nyesal malah pengiran protes ora wali jek mandi yo mandi tapi biasa ada para mati ngeten iki lho Gusti jenengan seneng kok modelnya adil lah Rawali wali barno Gusti iku susu pangeran ra tolo yakin ya jadi rasa gremeng tapi kena gremeng berarti takabur. Ora wali kok ingin diperlakukan kayak milih dia yo saya gitu. Paham ya biasa wae. Napa? Biasa wae di lesan itu adzakir bi kulli ghad kana dzikruhu lil mazkur al wahid wa wa Allah wa kadzalika al qalbu selafi nafil ain sepadan yang patul dunia lan kuping fa inna gum mongko sak ya tak ada tuwilangan opo ila didawono poli anal hajata kron satune hajat ila samti maring pengurungan dul basori lan peninggalan wa aksaru tu akeh minal hajat tinimbang hajat ilal kalam ya maring kalam kalam ya omongan wa inna masyubiyam ceten serupa nopo alkohol buati di bahri lan segoro mergo lisyid dadi ya omni karena apa maknane segoro kok Mbak Abu Bakar dimaknani ah? Ati. Mergo li syiddati umki. Krana bangete jerone ati. Wa kisaihi lan jembare ati. Ah. Nggih to. Wong ku hebat tenang. bujumu ya aslinya rasa seneng Rong pulau tahun ngempet rasa neng yo iso. Mergo atiku jer jeru. Pangane yo gelem layani hormat <laughs> padahal atine rasa seneng. Nah, begitu Gusti takdir takdir. <laughs> ibu cukup nganggur keringan tapi ngono iku Rino ketemu ya guyu saking jerone hati Lane kayak cuk GR Oh, mulai ada asyik mulai dari Abu Bakar Duharul satu fil barri wal bakri mana nih bakri itu Ati, berkuat iku lisit dari omkihi buat Israel pun gitu. Alhamdulillah Alhamdulillah مبلغ الرضا الحمد لله مبلغ الرضا الحمد لله مبلغ الرضا الحمد لله مبلغ الرضا الحمد لله ومبلغ الرضا